Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantalu biha al-usub. wa talin ala alihi wa wa man ilaihi musu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Shadaqallahul Utamanya yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para hadirin khususnya guru kita semua Al Habib Taufik yang kita hormati. Sebenarnya kita ini tidak siap untuk berbicara karena guru kita yang menyuruh apapun yang kita bicarakan sekarang akan kita laksanakan. Para hadirin yang kita muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terutama dari Al Habib Jindan, dari Jakarta, habaib lainnya, Habib Rahman, semuanya. Allah SWT berfirman, Innal ladina qalu rabbunallah, summa istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladina qalu katakanlah, rabbunallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya ini ayat, kita beribadah kepada Allah kita bertetangga harus uh, e, rubun Allah. Kita jaga kerukunan bertetangga. Kadang-kadang kita punya nikmat. Tetangga sebelah kadang-kadang usil. Tapi kita jangan kita hirau rubun Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita jalan baik. Semua itu akan ada balasannya. Begitu juga yang di pasar rubun Allah Jangan mencuri timbangan. Jangan makan riba. Supaya otak kita bersih, kalam kita bersih, perbuatan kita bersih. Karena yang kita makan, Rabbunallah dapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan yang siang ini membawa barakah dunia wal akhirah. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.